Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 24 Desember 2020 kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Maka di pelajaran hari ini ada tasmi'. Fadlu. Silahkan. Bismillah. Kitab yang akan kita baca sekarang adalah Al-Akhbar As-Sahihah fi ru'yatillah ah, fi ahkami siyami Ramadan. Yang mana dari segi judul al-akhbar kumpulan dari al-khabar. Maka dia adalah jam utakfir Dan kalimat as-sahihah maka ini takkid dari penulis bahwa kitab ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang sahih. Dan adapun jika saudara-saudara kita yang belajar kitab ini mendapatkan di dalamnya terdapat tulisan hadisun hasan lidatih ataupun hasan ligoirih, maka ketahuilah bahwa hadis hasan pun termasuk kepada hadis yang sahih. Dan ini sesuai dengan ucapan Al-Imam Al-Iraqi di Taqid wal Idah bahwa ucapan Aimah al-mutaqaddimin fi ghalib kalamihim yang qasimu ila kismin faqat. Bahwa ulama al muhaddithun di zaman salaf mereka hanya membagi hadis itu kepada sahih dan dhaif saja. Fal hasan indahum mundarijun tahta sahih. Maka hadis hasan bagi mereka masuk di bawah dari hadis yang sahih. Maka jika kita rujuk bahkan kepada kitab-kitab as-salaf seperti kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kita dapat di, di dalam sanatnya rawi-rawi yang saduk hasanul hadis, maka bisa jadi hasan lidatih ataupun hasan ligoiri. Dan begitu pun jika kita rujuk kepada kutub para ulama di zaman kita, seperti Muhaddis Al-Albani rahimahullah di kitabnya Silsilah As-Sahihah. Kita dapati ada yang hadis hasan ligoiri naik kepada derajat sahih ataupun hasan li ataupun dari dhaif naik kepada hasan li ah, afwan hasan li ataupun bahkan datang dari jalan yang hasan li Dan begitu pun Syekh kami Mukbil Al-Wadi di kitabnya al Jam'i Sahih Mimma Laisa Fi Sahihain ataupun al Jam'i Sahih Fil Qadar ataupun As-Sahih Al-Musnad mimalai safi Sahihin ataupun di kitab as syafaah atau kutub-kutub yang dia syaratkan sahih seperti As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul dan Sahihul Musnad fi Dalailin Nubuwah maka kita dapat di banyak hadis-hadis yang hasan baik hasan lidati ataupun hasan ligoiri dan dia masukkan kepada kitabnya Al-Jami'us Sahih menandakan bahwa hadis hasan baik lidati ataupun ligoiri maka dia itu masuk kepada hadis yang sahih. Karena perbedaan hanya sekedar istilah di dalam takrif yang berbeda. Hadis sahih lidatih dia itu hafalannya tok tamma dhabtihi. Dan adapun hadis yang hasan lidatih maka dia adalah hadis yang hafal dhabtihi. Hafalannya pas-pasan. Maka itu saja yang membedakan. Namun dari segi pengamalan, maka diamalkan hadis Hasan lidatih Waligwairih. dan hadis sahih lidatih dan Ligwairih. Maka oleh sebab itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Nuzhati Nador menyebutkan bahwa maratib hadis al-makbul ada empat. Sahih lidatih, sahih Ligwairih. hasan lidatih, dan hasan Ligwairih. Maka oleh sebab itu, Penulis di dalam kitabnya Al-Ahbar As-Sahihah mentakid dengan kalimat As-Sahihah, maka makna Al-Ahbar adalah jamak dari khobar, baik dia ucapan Allah Jalla wa'ala akan dimasukkan, yang jelas dia itu sahih, dan juga hadis-hadis yang disyaratkan sahih, dan asar-asar dari para sahabat yang disyaratkan sahih, dan asar tabi'i yang disyaratkan sahih, maka semuanya ditakib dengan sahih, maka di sini jika didapati hadis hasan di dalamnya, maka hasan tandari tahta sahih seperti ucapan al habib Al-Iraqi di Taqid wal Idah. Kemudian manhaj ini adalah manhaj al-muhadithun. Membuat kitab disyaratkan dengan hadis yang sahih seperti asy Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan para masyayikh yang lain. Dan begitu pun al-muasirin seperti Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani dan para murid-murid mereka yang membuat kita mensyaratkan ya, khobar-khobar yang sahih. Maka di sini keluar dari hati Bulail dan hati Bulail adalah jarah. Di mana Imam Sufyan Asauri telah menyebutkan makna hati Bulail adalah orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari yang mana masuk kepadanya ular dan masuk kepadanya kalajengking dan masuk kepadanya perkara-perkara yang bisa mematuknya. Dia masukkan dipikirnya adalah kayu bakar. Ternyata dia adalah ular, the black mamba ataupun ular piton yang akan bisa membunuhnya. Maka hati Bulail seorang khatib yang tidak peduli dengan dari mana dia ambil sumber yang akan dia ceramahkan dari segi akidah, mungkin akidah asufiyah dimasukkan, mungkin akidah dari asyiah dimasukkan, ataupun dari hadis-hadis mungkin yang palsu dimasukkan, yang penting khutbahnya menjadi panjang, atau jika dia menulis, yang penting kitabnya menjadi berjilid-jilid tebal, maka di sini tidak bermanfaat bahkan merugikan orang yang membuat kitab tersebut. Seperti dicontohkan oleh para ulama kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Al-Ghazali yang maskur. dan Al-Ghazali Muhammad Al-Ghazali ataupun Abu Hamid membuat kitab tersebut dalam keadaan punya pemikiran asufiyah. Maka dia membuat kitab itu dari segi akidah, akidah asufiyah. Kemudian dia tidak mempunyai ilmu hadis. Dia nukil hadis-hadis dari karomat al-aulia yang banyak dari hadis-hadis yang tanpa sanad dan tanpa asal. Dan bahkan banyak hadis yang maudhu yang akhirnya kitab ini sekarang seperti di Damad, di tempat Syekh kami Mukbil, disempat, ditempatkan di kutub dolal, di, di kutub kutub yang sesat. Maka tidak boleh dibaca. Dituliskan kutub dolal, dituliskan tidak boleh dibaca untuk tulabul ilm, Kecuali untuk orang-orang yang membahas, untuk membantah kebidahan yang ada di kitab itu baru. Boleh. Maka ini menandakan bahwa beberapa kitab bisa jadi tebal dan berjilid-jilid. Namun akhirnya to the trash. Kepada tong sampah. Karena apa? Karena hati bulail. Maka di sini. Inilah dari judul kitab. Dan ahkam siami Ramadan maka hukum-hukum dari puasa Ramadan ini yang diinginkan oleh penulis. Keluar di sini apa-apa yang berhubungan dengan Ramadan yang tidak masuk kepada kitab ini seperti ahkam salatu tarawih dan juga ahkam Lailatul Qadar dan juga ahkamul i'tikaf. Semuanya di bulan Ramadan. Namun pembahasannya di sini penulis ingin mengkhususkan puasa Ramadan saja. Ahkam Ramadan banyak, tapi dikhususkan puasa Ramadan saja. Dan dipilih oleh penulis kalimat siam Ramadan keluar dari sini hukum-hukum dari puasa yang lain seperti puasa sunnah. Maka puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud dan yang lainnya tidak masuk kepada pembahasan dari kitab ini. Maka inilah dari segi judul. Kemudian di sini penulis memulai dengan basmalah dan di sini akan kita ingatkan tentang keutamaan membaca al-basmalah. Maka di sana telah datang hadis yang masyhur. Yang mana hadis ini datang dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto. Segala perkara yang dimulai tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim segala perkara yang baik seperti ceramah mengajari manusia kepada kebaikan menulis kitab dan yang lainnya tidak diawali dengan keba tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus dari barokah maka amal-amal soleh tidak diawali dengan basmalah, dia akan terputus dari barokah. Hadis ini maknanya adalah tentang tarhib untuk memulai perkara dengan basmalah dan tarhib bagi mereka orang-orang yang meninggalkan al-basmalah di saat membaca Al-Quran ataupun melaksanakan amal-amal soleh ataupun mengajar ataupun berceramah tidak memulai dengan basmalah maka terputus dari barokah. Hadis ini bisa dijadikan pendalilan jika dia itu sahih. Bagi penulis memulai dengan tulisannya dengan basmalah bisa dijadikan pendalilan jika dia sanadnya sahih. Namun sayang sanadnya dhaifun jiddan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Jame li akhlaki Rawi wa Adabi Sami' dan juga As-Subki di kitabnya Tabaqat Safiyat yang mana sanatnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran Haddatsana Muhammad ibnu Saleh Al-Basri, haddatsana Ubaidillah ibni Abdul Wahid, haddatsana Yaqub ibni Ka'ab, haddatsana Mubsir ibni Ismail, Anil Auza'i, Ani Zuhri, An Abi Salamah, An Abi Hurairah. Maka sanadnya dhaifun jiddan. Karena ada rawi Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang mana dia itu ma'ruf dengan Ibnul Jindi berkata Khatib Al-Baghdadi kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'an alaihi fi madhabihi dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dulu dia didhaifkan dari riwayatnya dan ditaan, dicela oleh para ulama dari madhabnya karena dia seorang syiah. Dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, aku bertanya kepada Al-Azhari tentang Ibnul Jindi ini. Dikatakan, Laisa bisyai. Dan kalimat Laisa bisyai maknanya, dia tidak ada apa-apanya di dalam ilmil hadis. Kalimat Laisa bisyai, nanti akan kita pelajari. Di martabah Al-Jarhi wa Ta'dil, maka dia adna at-tajrih dari jarah yang paling bawah. Maknanya sangat baif. Maka berkata Al-Atiki kana yurma bitasayyu. Dia dulu adalah rawi yang dilempar dari kebidahannya karena Syiah Ar-Rafidah. Maka inilah dari ucapan ulama ahli jarh wa ta'dil yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Tarikh Baghdad. Maka bisa kita cukupkan pelajaran kita di hari ini. Wa naftafi ilahuna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka